udah di play kitabnya mana gitu tuh udah punya itu mana kitab kan mana kitabnya nggak bawa kitab angkat tangan Akhwat pernah nggak bawa kitab? Nggak bawa kitab angkat tangan? Kenapa nggak dibawa kitabnya? Nggak ada. Kan udah dikasih semua itu. Udah ya? Kan dikasih semua kan? Udah dikasih. Nah, yang mana kitabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. para sahabat sekalian, para jamaah sekalian, para <clears throat> santri pada Pesantren Darul Halim Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki hadis yang ke-101. Ini Kiri juga kadang-kadang rekam, kadang nggak ngerekam. Kenapa? Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ini ya iyyakum wal julusa anit turuqati faqalu ma lana buddun minha innama hiya majalisuna natahaddasu fiha qala fa idza abaitum illa al majalisa fa a'tul tariqa haqqaha Qalu wa ma haqqut tariq Qala ghadzul basari wa kafful adha Wa raddus salami wa amrum bil ma'ruf Wa nahyun anil mungkar <laughs> Ini hadis yang uh, temanya adalah uh, hak jalan Kenapa? Karena di sini Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diwakilkan oleh Abu Sayyid Al Khudri ini e, berbicara tentang bagaimana Islam itu adalah benar-benar agama yang menyeluruh, agama yang menghormati hak-haknya manusia, agama yang mengajarkan hak sekecil apapun bukan hanya urusan negara bukan hanya urusan rumah, bukan hanya urusan bagaimana jihad, bagaimana orang mencari rizki, tapi Islam juga mengurus urusan bagaimana hak yang sifatnya itu adalah ada kebersamaan di sana, ada kepemilikan bersama yaitu diantaranya yaitu jalan. Nah ini Hadis ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda iyyakum iyyakum wal julusa. Ah ini. Iyyakum ini adalah uh, dinasabkan isim yang dinasabkan dengan menyimpan fiil yang terbuang Aibaidu, ba'idu anfusakum ini minal julusi ala turukot, Artinya bagaimana iyyakum aiba itu Jauhilah kalian semua wal julusa ala turukoti dari duduk-duduk di jalan. Iyakum wal julusa ala turuqat itu jauhilah, takutkanlah, waspadalah kalian semua dari duduk-duduk di jalan. Faqalu <clears throat> Makanya sekarang kan banyak kadang-kadang kan ya di tepi-tepi jalan ada pos-pos ada posko-posko atau ada tempat-tempat cangkruk istilahnya kalau bahasa sekarang ini Nabi sudah memperingatkan mulai zaman dahulu etika Islam iyyakum wal julusa ala turukot nah, waspadalah kalian jauhilah kalian jangan suka duduk-duduk di tepi jalan apalagi santri ya makan di tepi berjalan. Apalagi santri, ada yang makan sambil berjalan. Nah, makanya orang dahulu itu pinter. Ada orang dahulu itu pinter membuat uh, istilahnya pepatah dan pepitih ya. Jadi jangan suka makan sambil berjalan kamu. Kalau perempuan apalagi kenapa nanti nggak laku nikah. Itu sebenarnya kalimat itu mengandung apa petuah yang sangat hebat sekali kan begitu. Jangan suka makan di depan pintu. Jadi pintu masuk, kamu makan di, di pintunya. Itu kan enak sekali sebenarnya kan ya. Nah, jangan kenapa nanti yang mau ngelamar nggak jadi masuk. Itu orang-orang dahulu falsafahnya orang-orang dahulu mengandung makna yang sangat luas sekali. Nah, ini. Terus, nah ini juga gitu. Kamu jangan suka waspadalah jauhilah duduk di jalan-jalan umum yang dilewati oleh orang. Faqalu Kemudian para sahabat kembali bertanya, "Malana buddun minha, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Malana buddun minha. Rasul yang bersabda yang bertanya ini siapa? Abu Talha. Di sini nggak disebutkan faqalu yang tanya kan nggak bareng-bareng Rasul, enggak kan ya kan Rasul itu fakulu artinya itu kan kemudian para sahabat. Apakah semuanya ya tidak? <laughs> Tapi di sini untuk menyamarkan siapa yang berbicara. Ternyata yang tanya itu adalah Abu Talha. Abu Tolha bertanya Malana butun minha Rasul Kita tidak bisa lepas dari jalan gitu Nah Abu Tolha Abu Tolha itu siapa? Kenapa Abu Tolha? Abu Tolkah yang bertanya Padahal Abu Tolkah itu Kalau kalian bicara sejarah sahabatnya Rasulullah Abu Tolkah itu sahabat yang akhlaknya itu terkenal baik Siapa Abu Tolkah Jadi kan ada kan akhlaknya terkenal baik Karena santri begini tanpa teriak-teriak, tanpa bilang saya santri yang akhlaknya paling baik, kita orang-orang masyarakat sini tahu semua. Oh, santri Darul Halim. Siapa namanya ini? Orang tahu semua akhlaknya anak ini kayak apa. Seperti sahabat juga begitu. Abu Talha begitu disebut namanya, orang juga tahu akhlaknya paling baik. Sama akhwat juga gitu tanpa teriak-teriak kalian walaupun sama pakai jilbab semua, sama katakanlah berjalannya juga nunduk semua katakanlah karena ada yang perempuan jalannya begini. Nah, ini kan <laughs> nggak benar. Jalannya tidak itu semua masyarakat sudah tahu semua, bisa menilai semua semua. Jadi penilaian itu sudah ah, nah, nggak usah nggak, nggak usah bilang juga saya jangan khawatir dengan saya saya itu baik. Alah, tidak usah bilang begitu. Orang itu bisa meni, menilai. Dengan kamu bilang begitu menunjukkan kamu tidak baik. Paham? malah butun ini Abu Tolha sampai ketika mau dinikahkan dengan calon istrinya Calon istrinya itu malah minta Nikahkan saya dengan Abu Talha Kenapa? Karena tahu saya Abu Talha itu orang yang sangat baik sekali Ini sejarah harus tahu sejarah-sejarah seperti ini Dia tidak akan begini, dia tidak akan begini Karena begini, begini, begini Oh ini Itu siapa Abu Talha Kalian juga begitu ya Terus sampai mana tadi? Ditulis gitu ya, makanya pakai kitab nak ya. Oh, kitab diberikan, disimpan, disimak, dilihat. Nanti tahu kalian itu. Malana butun minha innamahiya hiya majalisuna. Sesungguhnya innamahi adapun jalan itu adalah tempat duduk-duduk kita. Memang paling enak itu cangkruk ya di tepi jalan kan begitu kan ya? apalagi warung kopi hmm. apalagi warung yang memuaskan nafsu laris ini apa itu uh, ilmu dari Mas Arif saya jadi ternyata kan karena nafsu cobaan manusia yang paling susah di kekang itu apa nafsu cobaan manusia itu berapa satu harta dua makhluk dua